Kita sekarang masuk di Qa'dah pada majelis kita kali ini terkait dengan adabul isyrah wa dzikrus sahbati wal ukhuwah terkait dengan adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan. Kita mengangkat sebuah adab yang itu merupakan bukti sidqul ukhuwah bukti kejujuran persahabatan kita jangan para ikhwah. Bukti jujurnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sekaligus itu merupakan hak saudara kita karena Allah. Hak sahabat kita, hak teman kita. Yaitu membela kehormatan mereka memberikan uzur-uzur kepada mereka ketika mereka dihujat ketika mereka dikritik dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita tahu dari kebaikan-kebaikan sahabat kita disebutkan oleh Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi dalam bukunya Adabul Isyrah beliau mengatakan wa minha al-qiyamu bi'a'dharihim wadhabbu anhum wal intisabu lahum di antara adab-adab persahabatan, adab pertemanan ialah kita memberi uzur kepada teman-teman kita. Memberi uzur ketika mereka jatuh dalam sebuah kesalahan, <clears throat> dalam sebuah uh, ketergelinciran, kita kasih uzur. Dengan berbagai macam uzur-uzur yang sesuai dengan keadaannya. Wadzabu anhum. Di antara ada persahabatan ialah kita membela mereka. Membela kehormatan mereka. Ketika kehormatan teman kita dihujat. Ini yang boleh sebutkan pada poin-poin berikutnya dari adab ada persahabatan. tina azakumullah perlu dipahami. Masing-masing kita adalah insan. Basharun, manusia biasa. Yusibu wa yukhti. Kita berbuat yang benar, juga sering jatuh dalam kesalahan. Begitu pula ikhwah kita, teman kita, saudara kita. basharun mithluna. Mereka adalah manusia biasa, insan seperti kita. Yusibu wa yukhti. Berbuat yang benar, juga sering jatuh dalam ketergelinciran, dalam kesalahan-kesalahan. Ini perkara yang sifatnya fitri, manusiawi. Semua kita pasti salah. Maka di dalam persahabatan, dalam pertemanan, di sini kita yang pertama harus memaklumi kondisi masing-masing kita dan kondisi ikhwah-ikhwah kita. Kita bersahabat dengan manusia, bukan dengan malaikat. Kita berteman dengan seorang insan, bukan seorang malaikat otomatis kita bersahabat berteman dengan seseorang yang pasti ada salahnya. Pasti ada khilafnya. Pasti ada ketergelincirannya. Nah mungkin tidak. Tapi Masing-masing kita, pribadi kita masing-masing, ketika kita tergelincir, ketika kita salah, yang kita harapkan adalah nasihat dari orang lain. Teguran dari orang lain. Perbaikan dari orang lain. Kita menambahkan kita ditegur dengan cara baik-baik. Kita menambahkan orang lain tahu uzurnya kita. Kita tergelincir karena ada uzur ini, ada alasan ini. Kita berharap mereka tahu semua itu. Memaklumi keadaan kita. Memberi uzur kepada kita. Begitu? Nah gitu ya. Maka begitu pula barakallahu fikum masing-masing orang. Begitu pula sahabat kita, teman kita yang juga manusia biasa, yang juga tergelincir, yang juga salah juga mendambakan perlakuan yang sama dari masing-masing kita. Teman kita pun juga mengharapkan kita menasehati dia, kita menegur dia dengan cara yang baik, kita akan memberikan uzur kepada dia atas kesalahannya. Mungkin dia lupa, mungkin dia khilaf, mungkin dia kalut, mungkin dia lagi banyak pikiran. Atau yang semisalnya. Atau mungkin dalam tekanan orang tuanya atau orang lain. Dikasih uzur. Kita minta uzur, mereka pun juga sama diberi uzur. Masing-masing kita, warahmatullahi Fikum Ketika ada orang lain, ada orang lain yang menghujat kita, mengkritik kita, membongkar kaifan kita, menjatuhkan kehormatan kita. Kita berharap ada orang lain yang membela kita. Sebab kita dibicarakan kejelekan kita, kehormatan kita di saat tanda ada. Yang membicarakan kita bukan di hadapan kita. Tapi di hadapan teman-teman kita. Kita yang mendengar khabar semacam itu sedih. Tapi gitu ya, sedih. Sempit dada kita. Kita dibicarakan, kita dikritik, kita dihujat. Harapan kita, teman-teman kita yang ada saat itu, yang hadir ketika itu. Kita berharap teman-teman tadi membela kita. Membela kehormatan kita, menjelaskan siapa kita, menerangkan bagaimana kita sungguhnya. Kita nggak sebagaimana mereka duga. Itu harapan kita. Teman-teman kita membela kita. Teman-teman kita menjelaskan siapa kita. Teman-teman kita menerangkan kepada pihak tadi bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Itu harapan masing-masing kita. Juga demikian warahmatullahi fikum. Teman-teman kita pun juga demikian ketika teman-teman kita dihujat, sahabat-sahabat kita dikritik dengan perkara-perkara yang tidak ada pada mereka di hadapan kita. Mereka juga berharap kita pun membela kehormatan mereka. Kita membela kehormatan teman-teman tadi itu. Itu namanya uh, interaksi yang baik. Saling memahami, saling mengerti hak-hak ukhuwah di antara para ikhwah dan di antara eh, teman-teman uh, kita. Ingat, yang dibahas sekarang adalah para ikhwah-ikhwah kita sendiri dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin hujatan-hujatannya kritikan-kritikannya tidak seperti yang kita ketahui selama ini ini pembahasannya yang kita tahu selama ini teman kita ini orang baik ada rajul, rajul saleh, akhun saleh, teman yang baik, teman yang bagus. Kita kenal di atas sunnah, di atas pemahaman salaf, semangat dalam tolabul ilmi, semangat dalam beramal, dikenal kebaikan-kebaikannya. Itu yang kita tahu selama ini. Ternyata ada yang menghujat dia, ada yang mengkritik dia, ada yang menyampaikan kesalahan-kesalahan dia. Maka kewajiban kita sebagai seorang sahabat membela teman tadi. Tidak, tidak semacam itu. Yang saya tahu, teman saya orang baik. Barakallahu Ini namanya ad-difa' anil akh fi ghaibatihi. Membela teman kita yang sedang dihujat ketika dia tidak ada di tempat. Ini merupakan uh, haknya para ikhwah sekaligus menunjukkan sidqul ukhuwah, jujurnya ukhuwah Islamiah di antara kita dan orang yang membela ini betul-betul memiliki akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia, betul-betul erat hubungannya dengan para ikhwah yang lainnya. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, Allah, ini merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Ada beberapa riwayat datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk membela kehormatan saudara kita yang dihujat. Disebutkan dalam sebuah hadis Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh al Albani rahimahullah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah yang artinya Barang siapa yang membela Barang siapa yang membela dari kehormatan saudaranya maka Allah akan palingkan di hari kiamat nanti wajah dia dari api neraka. Besar ya. Ini satunya Rasulullah SAW menunjukkan itu merupakan amal yang begitu besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhabba an lahmi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar yang artinya barang siapa yang membela dari daging saudaranya yang tidak ada di tempat yang gaib. Daging saudara artinya membela saudara kita yang sedang diribai oleh orang lain. Dan dia tidak ada di tempat. Barang siapa yang membela dari daging saudaranya ketika dia tidak ada di tempat. Maka hak atas Allah untuk membebaskan orang tadi dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Sangat besar keutamaannya para Tergambar Allah ya. Kita lagi majelis. Lagi majelis sama beberapa orang, tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk. Fulan bin Fulan. Itu sahabat kita ya, kawan. Dia mengatakan Fulan bin Fulan. Itu teman kita, sahabat kita. Ada orang mengatakan fulan bin fulan. Condongannya kepada haula. Tahu haula ya? Yang penting orang nggak beres. boleh haula. Ajib. Yang kita tahu kan seperti itu. Ini orang baik, teman baik, sahabat yang mulia, yang kita kenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan semangat ilmunya, dengan semangat beramalnya. Tiba-tiba di tempat tersebut ada orang yang menghujat fulan bin fulan kecondongan sama mereka maka kewajiban kita sebagai sahabatnya membela ah, membela kehormatan teman tadi dengan yang kita tahu akan kebaikannya la langsung kamu bela tidak benar itu yang saya tahu akhulan rasul tayyib orang baik yang kita tahu dia di atas sunnah Di atas bahasa salaf. Yang saya tahu dia orang semangat dalam uh, belajar ilmu agama. Yang saya tahu dia seorang yang baik. Tidak, tidak benar itu. Itu namanya membela kehormatan saudara yang sedang dihujat. Itu langkah pertama. Setelah itu di cross check. Yang penting bela dulu teman kamu ini. Paham salah ya? Lagi majelis Ya Allah mah jelas sore-sore kahwa wala syahi. Eh? Sambil makan tahu siwil. Tahu banjarannya? Enak kan? Masya Allah sore-sore panas-panas. Pakai syahi, pakai kahwa. Masya Allah. Hmm, tiba-tiba hmm, ada yang nyeletuk. Membicarakan tentang teman kita, tentang sahabat kita. Dengan sesuatu yang kita tidak pernah mengerti seperti itu. Kewajiban yang hadir harus membela sahabatnya yang dihujat tadi. Besar pahalanya. Dia akan dibebaskan dari neraka, akan dipalingkan wajahnya dari neraka di yaumul kiamah nanti. Bukti Anda jujur dalam bersahabat dengan teman tersebut. Bukti Anda telah menunaikan hak seorang sahabat. Dia nggak hadir. Ini barakallahu fikum dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. juga dilakukan oleh para sahabat beliau disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dalam Bukhari Muslim dari Itsban radhiyallahu taala anhu wa ardah seorang sahabat yang eh, ada gangguan pada matanya yang sangat jauh dari masjid dan segala macamnya meminta izin kepada Rasul untuk enggak jamaah di masjid sahabat Itban, bukan Ibnu Maktum, lain lagi ya, ikhwan. Ketika itu dikasih rukhsah hendak ke masjid dan dia mengharapkan Rasul datang dengan sahabatnya ke rumahnya, diundang ke rumahnya untuk sholat di rumahnya. Al-Kisah Rasul datang dengan sebagian sahabat. Beliau sholat di sebuah tempat yang ditunjuk oleh tuan rumah. Di sini ya Rasulullah. Tempat itu nanti akan dijadikan musola tempat sholat bagi sang tuan rumah yang nggak mungkin ke masjid. Di sini ya. Beliau sedang para sahabatnya begitu selesai sholat, beliau bertanya-tanya, menanyakan tentang seseorang. Rasul mengatakan, "Aina Malik ibnu Dukhayshin Mana Malik bin Dukhayshin Seorang sahabat yang ada di, di wilayah tersebut. Ada sebagian yang komentar. Zaka munafik. La yuhibullah wa rasulah. Ya Rasul, munafik dia ini. Dia seorang munafik. Dia tidak cinta Allah dan Rasulnya. Sakit Rasul. Belum mengatakan, La takut zalik. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kata Rasulullah. La zalik. Kamu jangan bicara seperti itu. Ala tarahu. Qad qala la ilaha illallah. Bukankah kamu tahu dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajh Allah dan dia mengharapkan wajh Allah dengan ucapan tersebut, mengucapkan itu dengan keikhlasan. Maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ya Rasulullah, inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Yang kami tahu di sini ya Rasul, orang ini, orang ini wajahnya nasihatnya kepada kaum munafikin. Maka Rasul mengatakan menegaskan kembali dalam sabdanya, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika Allah." Sungguh Allah telah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tersebut tetap dibela oleh Rasul. Ya. Kan? Padahal yang lain, yang lain mengatakan munafik ya Rasulullah. La taqul kadzalik. Jangan mengatakan seperti itu. Dia seorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid dengan keikhlasan. Dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak ikut perang Tabuk. Kisah Ka'ab bin Malik sangat panjang. Al-Muhim ketika Rasul dan para sahabatnya sudah sampai ke Tabuk. Untuk perang Tabuk melawan, melawan orang-orang Romawi. Sampai di Tabuk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma fa'ala Ibnu Malik?" Tengok kok tidak ada, kok nggak berangkat dia. Belum nanya, "Ma fa'ala Ibnu Malik?" Apa ini kerjakan sama Ka'ab bin Malik? Kok belum kelihatan sampai sekarang? Tiba-tiba ada seseorang dari Bani Salamah menyatakan, "Ya Rasulullah, habasahu bur burdah, habasahu buraduh, wa nadhru fi idfaih." Ya Rasulullah, dia ditahan oleh bajunya yang bagus, Baju kisah yang digunakan untuk berpakaian yang indah. Dia tertahan oleh dua sisinya. Lihat kanan kirinya. yakni tertahan oleh dunianya dan segala macamnya. Ini kan menyebutkan keaiban, kesalahan ha, seorang sahabat. Maka dengan serta merta sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an membela membela sahabat Ka'ab bin Malik. Kata sahabat Mu'ad, sama ma qulta. Jelek sekali yang kamu ucapkan ini. Alangkah jeleknya yang kamu sampaikan tadi. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alimna alaihi ila khaira. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali perkara kebaikan. Dibela. Dibela dulu. Walaupun ternyata betul beliau tidak dan kisah panjang beliau sampai diboykot 50 hari oleh Rasul dan para sahabat. Tapi ketika itu belum sampai ke arah sana. Dibela kehormatannya Barakallah. Ketika sahabat Mu'ad mengatakan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Rasul pun terdiam. Wah. Demikian Barakallah fikum seharusnya kita lakukan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat. Ketika dia tidak ada orangnya, tidak hadir di tempat, tapi kehormatan dia dihujat. Ingat, dalam keadaan kita tahu teman kita itu orang baik. Hujatan-hujatannya tidak sesuai dengan keadaan teman kita yang satu ini. Kita bela. Kita bela. Barakallah. Disebutkan dalam sebuah tarikh, tarikh Al-Andalus. Kisah seorang wazir ketika itu. <clears throat> Ada seorang wazir, bukan wazir ya, <laughs> seorang wazir, seorang menteri, namanya Hashim bin Abdul Aziz. Dia diutus oleh Sultan Muhammad bin Abdul Rahman Al-Umawi memimpin sebuah pasukan. Dalam peperangan ternyata sang wazir tertawan. Ditawan oleh sang musuh. Suatu hari <clears throat> ketika Sultan Muhammad bin Abdul Rahman Al-Umawi sedang bermajlis dengan menteri-menteri yang lainnya. Tersebutlah nama menteri ini. Menteri Hashim bin Abdul Aziz. Disebutkan oh, dia kalah sampai dia tertawan oleh musuh. Fastaq sorohus sultan. Maka sultan, sang sultan pun menganggap tindakan dia tidak becus. Nah, nggak beres gitu ya. Nah, dikatakan orang yang terburu-buru, orang yang tidak berperhitungan, apa namanya, tidak cerdas dan segala macam dalam perang. Al-Bahim disebutkan kejelekan-kejelekan dia. Yang menyampaikan Sultan di hadapan para menteri-menteri yang lain. Ketika itu tidak ada seorang pun yang hadir berani bicara. Yang berani bicara, sahabat karibnya Wazir Hashim tadi. Namanya Al-Wazir, seorang menteri yang bernama Al-Walid bin Abdurrahman bin Ghanim. Al-Walid bin Abdurrahman bin Ghanim. Semuanya diem, langsung tampil bicara. Dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana kiprahnya, andilnya menteri Hashim tadi. Kebaikan, kebaikannya, sebutkan semua sama dia. mengubah opini gitu ya. Tidak seperti yang dibayangkan. Dibela luar biasa dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Takjub Sultan. Rupanya nggak sebagaimana yang saya duga. Maka sang sultan pun akhirnya memberi pengampunan kepada Menteri Hashim bin Abdurrahman. Berkat sahabat karibnya yang membela kehormatannya di hadapan sang sultan. Ini majelis kabarnya tersiar kemana-mana. Sampai ke telinganya Menteri Hashim bin Abdul Aziz yang dipenjara itu. Sampai kabarnya. Dia dibicarakan oleh sang penguasa, sang sultan, disebutkan eh, ketimpangan-ketimpangan, uh, kurang-kurangan dia, di hadapan para menteri-menteri yang ada semuanya diam, yang bicara hanya satu orang, teman karibnya dia. Disebutkan semua kelebihan-kelebihan dia, akhirnya sultan pun mengakui keutamanya dan memberikan udur kepada dia. Takjub Merasakan betapa bahagianya dia. Berterima kasih sangat kepada teman bisa itu. Di dia tidak hadir, bisa dia tertawa oleh musuh, dibicarakan kehormatannya, ternyata ada yang membela kehormatan dia. Maka Menteri Hashim bin Abdul Aziz pun kata dan Nulis sebuah risalah. Ditujukan kepada teman dia, sahabat karibnya. Menteri Al-Walid bin Abdurrahman bin Ghanim. Wafihi panjang. Di antara isinya adalah beliau mengatakan. As-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la firraqai. Wal akhu man dhabba anka fil ghaibi la fil mashhadi wal wafiyu man wafa laka idza khanaka zaman sebuah kalimat yang sangat menyentuh bagi orang yang betul-betul menghayati arti sebuah persahabatan sangat menyentuh ketika dia betul-betul merasa mendapatkan pembelaan dari sahabatnya dia di saat dia jatuh di saat dia terhujat Katanya Menteri Hashim. As-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la Yang namanya seorang sadiq, seorang sahabat yang sesungguhnya adalah yang bersahabat dengan kamu ketika kamu dalam kondisi genting. Ketika kamu dalam kondisi kondisi yang mencekam. Bukan ketika kamu dalam kondisi lapar. Itu sodik yang sesungguhnya. Sodik atau sohib yang sesungguhnya yang bisa bersahabat dengan kamu, menunjukkan persahabatannya dengan kamu di saat kamu mengalami kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi yang genting, kondisi yang menegangkan, sedang jatuh, sedang dihujat. Dia bersahabat dengan engkau. Itulah yang namanya saksi. Bukan ketika ketika lapang. Ketika lapang kayak gini gak ada masalah, enak-enak aja ya kawan. Ah, sahibna, sadiquna, bersahabat gitu. Rayit enak, nggak ada trouble. Tapi yang namanya sodik hakikatan ketika ada trouble, ada permasalahan yang yang dihadapi teman kita, kita membela dia. Kita terus bersahabat dengan dia. Yang namanya sahabat adalah sahabat dikala suka dan duka. Dan sahabat yang sesungguhnya, sahabat dikala kita berduka. Barakulah. Antum bisa mengecek nanti masing-masing sahabat kita ini. Sahabat yang yang sodik atau sahabat yang tidak sodik. Itu kelihatan. Jikalau antum sedang berduka, antum sedang uh, sedang mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman dan segala macam. Lihat, akan kelihatan man sodiyukuka hakikatan wa man sodiyukuka eh, ila akhiri. Akan kelihatan. Ini kata apa? Yang kedua kalau belum mengatakan wal akhu man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Yang namanya akh, seorang akh. Akhun fillah, saudara karena Allah yang sesungguhnya yang membela kamu, yang membela kehormatan kamu ketika kamu tidak ada. Bukan orang yang membela kamu ketika antum ada di tempat. Kalau membela kamu ketika kamu ada penuh rekayasa, rawan rekayasa, Mungkin dalam rangka untuk mengambil hatinya, pura-pura dekat dengan kamu. Tazalluf namanya. Itu ketika ada orangnya. Yang ini gampang. Hah? Ada kamu di situ, kamu lagi situ, kamu bela. Ah, apa itu? Ini sahibi ini. Macam-macam ya. Ini mungkin jujur, mungkin rekayasa di depan orangnya sendiri. Tapi yang betul-betul jujur ketika sahabat kamu tidak ada. Tidak ada dia. Sedang tidak ada, teman kamu itu dihujat, dihujat, dikritik dengan perkara yang tidak ada pada dia. Maka kalau kamu akhun sadiq, seorang akh yang jujur, kamu akan, membela kehormatan dia, membela teman kamu tadi, dikala dia dihujat dan dia tidak ada di tempat. Ahla wal akh. Hada huwa Wal wafiyu man wafa laka idha khanaka zaman. Yang namanya al-wafi Seorang sahabat yang betul-betul menepati persahabatan ialah seseorang yang menepati persahabatan dengan kamu ketika zaman sudah banyak mengkhianati kamu. Orang-orang di zaman sekarang sudah banyak berkhianat tapi tetap nah, tetap menepati e, menepati persahabatannya, tidak mengkhianati temannya ila akhiri. Intinya yang namanya sahabat adalah sahabat yang betul-betul sahabat dikala duka Dikala kita sedang merana, dikala kita sedang susah, dikala kita sedang dihujat, dikala kita sedang dijatuhkan kehormatannya. Sahabat yang sungguhnya yang hakiki adalah sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di saat-saat seperti itu, sahabat-sahabat yang membela kita di saat kita terpuruk. Barakallahu Dan itu pahalanya sangat besar. Barakallahu ada penjelasan dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala <clears throat> disebutkan di dalam Kitabul Adhkar terkait dengan masalah ini. Ini kita perpanjang supaya kita lebih meresapi makna persahabatan. Tidak semata-mata uh, ah, lungo bareng, uh, safar bareng, datang bareng, muncul bareng. Dia juga persahabatan, tapi lebih daripada itu. maknanya sangat dalam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Adhkar menyatakan, I'lam. Annahu yambagi liman sami'a ghibata muslimin ayyaruddaha. Wa yasjura qailaha. Ketahuilah. Bahwasanya seyokianya. Bagi siapa saja yang mendengar. Mendengar. seseorang menghibai sahabatnya yang muslim untuk menolak, membantah ghibah tadi. Seyogyanya dia menghardik pelakunya. Tidak benar itu. Jangan bilang seperti itu. Ditolak. Fa'illam yasjurhu bil kalami zajarahu biyadih. Fa'ilam yastati' bil yadi wala bil lisani faraqa Kalau dia tidak sanggup menghardik orang itu dengan ucapannya, dia cegah dengan tangannya. Bukan dipukul, tapi dipegang tangannya. Hmm. Jangan berbuat demikian. Tidak kemudian dijotos gitu enggak. Nah, dengan tangannya, pegang tangan dia. Diam, sekut kalau nggak sanggup menghardik pelakunya dengan ucapan atau dengan tangannya, maka wajib bagi dia untuk pergi dari situ. Meninggalkan majelis. Majelis yang di situ sahabatnya dia diribai. Pergi. Pertanda dia nggak ridho dengan tindakan orang tersebut yang mengribai saudaranya. Belum mengatakan selain. Yang ini jelas-jelas ya. Belum mengatakan selain. Qala fa in sami'a ghibata syaikhihi ghairihi mimman lahu alaihi haqqun min ahli al-fadli was-salah kana al-i'tina'u bima dzakarna akthar. Kata beliau, apabila dia mendengar orang lain menghibai gurunya, syekhnya yang diribai dia mendengar orang lain menghibai gurunya. Atau menghibai seseorang yang dia punya hak atasnya. Menghibai orang tuanya. Menghibai uh, suaminya. Menghibai istrinya. Menghibai saudaranya. Atau menghibai orang-orang yang soleh. Yang fadil. Menghibai seorang alim. Menghibai seorang ustadz. Menghibai seorang da'i. Menghibai orang yang dikenal dengan, dengan kebaikan-kebaikannya maka barakallahu fikum tindakan kita di atas lebih-lebih lagi harus ditunjuk. Lebih-lebih lagi harus kita bela kehormatannya. Kita harus tolak ucapan orang tersebut. Kita harus hardik dia. Lebih-lebih lagi. Dikarenakan yang diribai orang yang sangat mulia di mata kita dan sangat mulia di kalangan kaum muslim. Barakallahu fikum. Ini kalamun Nawawi rahimahullahu taala. Ingat ya, Sekali lagi saya ulangi lagi, ini ketika ribah tadi, hujatan-hujatan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini tentang teman kita, tentang sahabat kita, tentang guru kita, tentang orang yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Bela dulu. Dibela dulu. Itu haknya dia. Setelah itu ah setelah itu di cross check. Dicek setelah itu. Betul tidak yang disampaikan sama si fulan? Ternyata betul. Hujatannya benar. Kritikannya benar. Maka kewajiban kita yang kedua ialah. Yang mana ya Menasehati teman kita yang salah tadi. Tuh ternyata berubah dia. Yang kita tahu selama ini nggak seperti itu. Makanya kita bela kehormatan. Begitu dicek, kok ada omongan sumbang seperti itu ya? Dicek, loh benar. Ternyata sahibnya kita ada perubahan. Jatuh dalam kemungkaran, dalam sebuah kesalahan. Maka sikap kita yang berikutnya adalah menasihati sahibnya. Nah, nah, Nasihati dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang bagus. Kalau dia berbuat sembunyi-sembunyi, maka dinasihati sembunyi-sembunyi. Proses munasohah berjalan. Nah, berjalan. Barakallahu. Ngoten nggih. Guru kita berubah. Ya, dinasihati. Kalau kamu mau menasihati. Ternyata orang tua kita, atau suami kita, atau istri kita, atau saudara kita, atau orang yang kita kenal selama ini, orang yang soleh, yang fadil, berubah. Kita harus nasihati dia. Proses nasihat berjalan saat itu. Paham siapa ya? Yang kita bahas sebelum itu. Kita bela dulu. Barakallahu Hada wabah. Eh, uh, ini permasalahan dikecualikan. Ini masalah dikecualikan ya. Yang pertama ialah pengecualiannya. Apabila orang yang dihujat. Ya dia teman kita. Teman yang dihujat, yang dikritik. Memang masyhur masyhur dengan kejelekan tadi. Masyhur dikenal dengan kemungkaran tadi, dengan penyimpangan. Barakallahu itu. Nah ini gimana ya, Pan? Dibela apa nggak dibela ini? Tidak diem. Lagi majelas. Lagi majelas. Semakin malam apa ini masalah? Kahwa atau syahi ini? Ayo. <laughs> Lagi majelas ada teman kita menyebutkan tentang syifulan. Ikhwan si fulan Allahul musta'an. Dia begini begini begini begini. Yang disebut ya memang juga sahibnya kita orang. Dan yang dikritikan kepada dia betul. Memang fulan ini masyhur dengan itu. Hmm. Allahul musta'an ya ikhwan. Fulan sahibnya kita orang cuman Terlalu banyak teman-teman yang lain yang komplain. Kenapa? Eh itu urusan muamalahnya ini loh, muamalahnya ini loh. Aduh, banyak ikhwan-ikhwan yang komplain ini. Banyak yang ketipu, banyak yang begini, banyak yang begitu. Ini kita bela tuh diapakan ya, Pak? Tidak kita bela. Jawabannya tidak kita bela dikarenakan memang teman satu itu masyhur dikenal dengan kejelekan tadi. Kita bicarakan untuk kita cari solusi. Kita lakukan. Ya apa ini? Ya kan? Kita nasihati dia. Hmm? Atau sudah sangat parah gitu. Ya sudah. Kita beri himbauan kepada para ikhwa-ikhwa yang lain supaya jangan mau amalah sama dia. Supaya jangan interaksi duniawi sama dia. Disampaikan kepada para ikhwa ini orang ah, penipu. Jago tips menips. Hmm? Tips menips. <laughs> Tipu menipu. Ah, jangan sama dia. Wah, yang ini dikecualikan. Kenapa? Dia masyhurun bidzalik. Dikenal dengan tindakan jeleknya tadi. Yang kedua yang dikecualikan ialah ketika teman yang dihujat tadi, dihujat dengan sebuah kesalahan, dengan sebuah eh, kejelekan, teman yang dihujat tadi memang melakukan kejelekan tadi jiharan terang-terangan melakukannya. Terbuka belak-belakan di depan banyak orang. Jihar. Yang ini ya kita bela. Itu fi hukmil masyhur bidzalik. Hah? Barakallahu fikum. Lagi majelis ini. Lagi majelis saya Evan Lagi majelis, ada teman kita menyebut si fulan. Eh, kawan si fulan. Ada apa dengan si fulan? Dia gini, gini, gini, gini. Ah, masa sih? Loh. Nah itu. Kita belum tahu. Dikasih tahu. Dia barusan ya Allah. Di depan banyak orang. Di depan halayak ramai. Berbuat seperti itu. Yang benar. Iya, semuanya ngerti. La haula wa la quwata illa billahil aliyil. Yang ini enggak begini. Dikarenakan dia fa'alahu jiharan. Melakukan penyimpangan tadi, kesalahan tadi dengan terang. Yang lah riba dalahu. Tidak ada riba bagi dia. Salah dia terang-terangan ketika orang lain menyebutkan kejelekan-kejelekan dia tidak dianggap riba barakallah. Itu makna sebetulnya Rasulullah SAW. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan. Kecuali yang mujahirin, yang terang-terangan di dalam berbuat kejelekan. Ima, dia terang-terangan dalam melakukannya atau dia sembunyi-sembunyi lalu lalu cerita. Itu juga musyawarah. Kita nggak tahu. Tahu-tahu dia tampil. Nah, lagi majelis ramai banyak ikhwan, cerita dia dengan bangganya itu. Ikhwan tadi malam, Masya Allah. asyik. Oh, ada apa ini kok? Zen ini kok. Enak banget. Zen ikhwan. Tadi malam tuh saya nyoba. So keluaran terbaru. oh iki? Wis pokoknya senal. Apa ini? Bangga dia. Oh, tadi malam saya coba itu sigaret yang paling ah, Allah. Tahu sigaret ya? Tengah tahu sigaret? Dekan. Eh. Terbaru itu, terbaru. Dari mana ya terbaru dia. Ya, produk apa ini? Terbaru dari produk ini. Wah, wow, sen saya sedot itu. Allah, rasanya itu wah, la haula wala. Yang ini nggak mungkin kamu bela. Kenapa? Dia fa'alahu jiharan, melakukannya terang-terangan. Gak ada yang tahu, tapi dia cerita. Itu termasuk jiharan. Yang ini lagi batalah. Langsung tanah nasihati. Takillah ya. Ada haram. Kif ini? Tafrah bi haram? Engkau bangga dengan perkara yang haram, kira ya. Nasihat itu. Proses munasohah berjalan. Wadah ini. Wadah ya, mana? Wadah. Barakallah. Ingat ini baina al-ikhwah, di antara para ikhwah-ikhwah kita sendiri, Barakallah. Dan ini semua tidak berlaku dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak berlaku dalam menyikapi ashabu syubuhat yang dikenal dengan syubuhatnya, dengan fitnahnya, dengan penyimpangan-penyimpangan. Ini masuk dalam poin pertama yang dikecualikan. Masyhur dengan penyimpangan. Ini nggak masuk. La ghibata li mubtadi'in. Tidak ada hukum ghibah bagi seorang mubtadi. Barakallahu fikum. Nah, mohon dipahami insyaallah. Sehingga kita harapkan eh, persahabatan di kalangan kita itu tidak semata-mata eh, rame-rame ke sana bareng-bareng ke eh, daurah masyaih, pulang bareng, cerita bareng. Itu Masya Allah, luar biasa itu sudah. Tapi lebih daripada itu. Hal-hal yang sangat penting ini perlu kita hayati. Supaya kita betul-betul bersahabat dengan persahabatan yang syar'i dan jujur dalam bersahabat. Kita tunaikan hak-hak sahabat terutama yang satu ini. Ini sangat-sangat dinantikan, diperlukan oleh sahabat kita. Dia akan berterima kasih sangat kepada antum di saat dia tidak ada, dia tidak hadir, dibicarakan kaibannya oleh banyak orang dan dia tidak demikian keadaannya. Tidak ada yang membela, antum yang membela. Itu menjadi kenangan yang indah, kenangan yang sangat indah dari seorang sahabat kepada antum dengan tindakan antum yang membela dia, membela kehormatan dia ketika dia dihujat oleh pihak-pihak yang tidak benar dalam menghujat sahabat antum tadi. Maka akan terwujud ukhuwah semakin kokoh, semakin kuat, maka akan Eh, nampak ukhuwah sadiqah, ukhuwah yang sangat jujur, ukhuwah Islamiyah di atas sunnah. Barakallahu fikum akan tersebar rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara kita semua dalam persahabatan semuanya dengan bingkai bimbingan Islam.